Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang menjawab salam saya berkah umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala puja dan puji karena puja dan puji hanyalah milik Allah Kesombongan adalah milik Allah. Tidak ada hamba yang berhak untuk menyandangnya. Para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dan para soimin as-soimat yang melaksanakan puasa sunnah Senin dan Kamis. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu di dalam majelis ini dalam majelis yang insya Allah Allah akan berkahi yang majelis setiap nama-nama kita akan akan ditulis oleh malaikat sebagai orang yang rajin dalam menuntut ilmu muslimin dan muslimat yang berbahagia jamaah masjid Sudirman ini kali ini saya akan mencoba untuk mengangkat tema hidup lelah saat bekerja tentunya kita semua bekerja. Ya. Dan Allah akan melihat pekerjaan kita. Ya. Sebenarnya secara hakikatnya bukan hanya Allah yang melihat pekerjaan kita, tapi juga Rasul dan orang-orang yang beriman. Itu yang termaktub dalam Al-Quran. Ya. malu, ya, bekerjalah engkau, fasayarullahu amalukum. Maka Allah akan melihat amal-amal kau sekalian ya. Siapa lagi selain Allah wa Rasul wal mu'minun. Ya, Rasul dan orang mukmin. Maka itu dalam kita bekerja ini ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. E, pertama, kita dalam sholat kita, sholat apapun itu, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, di dalam, dalam kita kita selalu membaca ayat Al-Quran ini. Ya, Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin. Rasa-rasanya tidak seorang pun yang tidak hafal ini ayat. Ini ayat surat Al-An'am ayat 192. Ya. Rasa-rasanya tidak seorang pun lupa ini. Mungkin Bang Gido pun langsung hafal karena seringnya disebutkan dalam sholat-sholat kita. Tetapi sadarkah kita bahwasanya ini merupakan ikrar terdalam daripada seorang hamba? Ikrar itu apa? Janji. Ya, janji yang diucapkan ikrar oleh seorang hamba dan maknanya sangat dalam. Ya, inna solati sesungguhnya solatku yang sholat barusan kita laksanakan ini wanusuki dan ibadahku nah, ibadah itu ada dua ada ibadah mahdoh ada ibadah gairah mahdoh ya ibadah kalau dalam pengertian luas itu sesuatu yang kita kerjakan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Kemudian wa mahyaya dan hidupku, wa mati dan matiku Lillahi Rabbil Alamin. Hanyalah, ya, ini hanyalah bahasanya. Untuk Allah sekalian alam. Pertanyaannya adalah, apakah betul? Kalau kita berikrar dalam sholat kita, Ya Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk untukmu ya Allah. Kita kan komunikasi itu kepada Allah. Allah mungkin nanya kali, apa yang betul? Wahai Fulan, apa betul ikrar ente itu? Kira-kira. Nanti sholat asar kita ulang lagi. Allah Allah Allah tanya lagi apa betul. Maghrib ulang lagi. Allah tanya lagi apa betul. Seandainya sehari kita ucapkan lima kali hanya dalam sholat wajib, belum sholat rawatibnya, sholat sunnahnya. Katakanlah minimal lima kali. Sebulan itu kali 30, 150 kali kita ucapkan ikrar ini dalam sebulan. Dalam setahun kali dua belas, 12, ratus kali. Nah sekarang kita sudah sholat berapa tahun? Ada mungkin yang sudah sholat selama 30 tahun Kalikan aja 30 kali 1800 kali ikrar yang kita sebutkan Pertanyaannya adalah apakah betul? Allah kata apakah betul saja? Apakah betul? Apakah betul sholat, sholatmu itu untuk aku kata Allah? Apakah betul ibadahmu untuk aku kata Allah? Apakah betul hidupmu untuk aku? Apakah betul matimu untuk aku? Nah, saya tidak akan solati sholat hidup dan mati karena pembahasannya agak panjang. Saya hanya solati, saya solati yang wanusuki saja. Ibadahku. Ibadah pun bukan yang uh, seperti yang kita puasa ya, kemudian haji, tapi ibadah yang sifatnya bekerja. Ya, bekerja. Karena bekerja mencari rezeki yang halal itu adalah ibadah. Kita dapat berpahala Ya. Jangan kira kita bekerja pergi pagi pulang malam tidak ada pahala, salah itu. Kalau kita bekerja yang benar, tujuannya benar, niatnya benar, pahalanya insya Allah akan mengalir. Ya. Nah, bagaimana konsekuensi ikrar itu dalam kita bekerja? Ini yang ingin saya bahas. Ada enam para kawan-kawan sekalian. Yang pertama adalah bekerja ikon yang kedua bekerja insan, yang ketiga bekerja benar, yang keempat bekerja yang bermanfaat, yang kelima bekerja rapi, yang keenam bekerja well managed. Kalau kita lihat enam-enam unsur ini, rasa-rasanya manajemen modern sudah ter, sudah tercakup di sini. Dan ini semuanya ada landasannya, ada dalil Al-Qur'annya, ada hadisnya. Ya. Mari coba kita lihat bekerja ikon. Dalam sebuah hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Inna Allah yuhibbu idza 'amila 'abdukumul 'amala ayyutinahu." Ya, sesungguhnya Allah itu yuhibbu, Allah itu mencintai, menyukai idza 'amila 'abdukumul 'amala kalau salah seorang dari antara kau sekalian berbuat amal atau bekerja, ayyutinahu, dia melakukannya secara itqan. Apa itu itqan? Itqan itu tidak satu arti dalam bahasa Indonesia. Ya, inilah kelebihan bahasa Arab ya. Terkadang satu satu kata bahasa Arab tapi makna bahasa Indonesia itu bisa banyak, termasuk itkon ini. Itkon itu bisa tepat, bisa terarah, bisa jelas, bisa tuntas, bisa juga profesional. Itu itkon. Jadi kalau kita bekerja harus, harus tepat, ya harus terarah. Terarah itu kan kalau sekarang orang tuangkan dalam visi misi. Ada arahan kita bekerja. Visinya ada, misinya ada. Jelas pekerjaannya, job desknya jelas. Sehingga kita tidak melanggar-langgar pekerjaan kawan lain. Dan tuntas. Jadi Allah tidak suka kalau kita bekerja setengah-setengah. Kalau kita bekerja, selesaikan, tuntaskan. Ya. Luar biasa ya. Ya, Rasulullah mengajarkan dari 15 abad yang lalu, kalau kita bekerja itu hendaknya itkon ya, prinsipnya tepat terarah jelas dan tuntas ya. luar biasa ya. bekerja itkon ya. ini saya tulis bukunya manajemen syariah dalam praktek itu tahun 2003 itu saya kutip hadis ini dalam buku itu kemudian tahun itu anak saya lahir anak saya nomor dua saya kasih namanya itkon ya. saking apa saking Betapa bahagianya ya mengetahui ada hadis yang luar biasa tentang manajemen dan saya ingin abadikan dalam nama anak saya. Nah yang kedua bekerja ihsan. Ya, para jemaah sekalian yang berbahagia, hadis dari Abu Ya'la riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Inna Allah kata al-ihsan ala kulli Kata Kataba ihsan ala kulli yang sesungguhnya Allah kata mewajibkan apa itu ihsan, berlaku ihsan ala kulli syai' dalam segala sesuatu. Ini hadis ini masih panjang, sambungannya masih panjang dan sambungannya bercerita tentang bagaimana kita menyembelih hewan. Menyembelih hewan itu harus dengan uh, pisau yang sangat tajam sehingga tidak membuat hewan itu kesakitan. Ya, bahkan bahkan satu cara membunuh hewan pun itu diatur dalam agama kita. Nah, Keumuman di awalnya adalah sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita berlaku ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu dari kata hasan. Hasan, baik. Ihsan, lebih baik. Ahsan, ahsan lebih baik. Ihsan, ya. Ihsan itu kalau kita melakukan sesuatu kita harus tomorrow is better than today. Jadi istilahnya ada continuous improvement kalau kita bekerja itu. Berarti kita sudah melakukan dan kita sudah mengamalkan hadis Rasulullah. Kalau kita bekerja dari hari ke hari semakin semakin improve, ya, semakin bagus pekerjaannya. Ihsan, bekerja lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Makna kedua, ihsan itu adalah apa? Adalah kita bekerja itu seolah Allah melihat kerjaan kita. Itu ihsan. Ya. Jadi ini hadis yang luar biasa para jemaah sekalian menggambarkan kepada kita bahwasanya kalau kita di Allah wajibkan untuk berlaku ihsan dalam bekerja, berarti Allah melarang kita kerja sembarangan. Berarti Allah melarang kita kerja asal-asalan. Berarti Allah melarang kita kerja sembrono. Kenapa? Hadisnya mengatakan Allah mewajibkan kepada kita untuk bekerja lebih baik, lebih baik, lebih baik atas segala sesuatu, apapun pekerjaan kita. Bayangkan, apapun ini. Mau yang dari kecil, mau yang dari office boy sampai yang paling tinggi dari itu, itu harus melakukan prinsip ihsan. Tomorrow is better than today. Nah, yang ketiga, bekerja benar. Ini juga daripada hadis riwayat Tirmizi dan Nasai Rasulullah bersabda, yari buka, ila ma la buka. Kemudian Pak eh, sambungan hadis ini adalah fa'in nasir qatumaninatun wa in al-kadhiba ribatun. Ya. Tinggalkanlah apa yang meragukan engkau kepada hal-hal yang tidak meragukan engkau. Karena yang benar itu fa'in qatu tumaninatun akan membuat ketenangan wa innal kadhiba dan dusta itu akan membuat ribatun kegelisahan jadi para jemaah sekalian kalau kita bekerja benar insya Allah kita akan tenang tapi kalau kita bekerja dusta berbohong maka kita akan gelisah kenapa? gelisah ketahuan bohongnya ya ketahuan bohong. Kalau orang membuat laporan keuangan bohong, pasti bisa dia. Kenapa? Takut nanti kalau ketahuan bohong. Tapi kalau orang melaporkan keuangannya dengan cara yang benar, jujur apa adanya, tenang hatinya. Pak Inasir kau cuma tuh, nggak takut dia mau diaudit sama siapa pun dia nggak takut. Kenapa? Karena ketenangan kebenaran itu akan membawa ketenangan, sementara kebohongan itu akan membawa kegelisahan. Dan sekali bohong, kesannya bohong terus ya bohong terus itu ya misalnya saya ditanya pernah nggak ke Afrika ya saya bilang pernah kalau saya belum belum bohong saya sekali kan di Afrika ini gimana Ustaz ya di Azerbaijan apa di di Algeria gitu. padahal saya nggak pernah ke sana bohong aja yang kedua di Algeria di mana bohong aja terus Ustaz ya jadi Bohong satu kali itu akan melahirkan seratus kebohongan. Ya. Nah, makanya kemudian harinya menjadi gelisah terus. Nah, dalam bekerja kita diminta untuk benar. Ya, meskipun berat, meskipun orang tidak suka kadang-kadang pimpinan juga tidak suka kalau kita bekerja benar. Ya. Tapi hati kita tenang para jamaah sekalian. Hati kita tenang. Ya. Nah, yang keempat, bekerja yang bermanfaat. Saya agak cepat saja karena waktu kita hanya 30 menit ya. Bekerja yang bermanfaat ini dari riwayat pada riwayat Tirmizi min husnil islam dan mar'i tarkuhu ma Di antara baiknya, indahnya keislaman seorang adalah yang selalu meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Ya. Para jamaah sekalian yang berbahagia, Islam seseorang itu akan indah ya akan bagus kelihatannya akan indah kelihatannya kalau dia meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya bayangkan kalau Ustadz main gaple gitu kira-kira di mana ya. kenapa karena pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada yang tidak ada manfaat itu itu akan menurunkan marwah seseorang ya, akan menurunkan izah seseorang akan menurunkan kewibawaan seseorang Ya. Nah, jadi kita harus berusaha untuk meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi kita. Ya. Nah, masing-masing kita bisa mendefinisikan sendiri, bisa membuat identifikasi sendiri apa yang kira-kira bermanfaat, apa yang kira-kira tidak. Ya. Tetapi pada umumnya hal-hal yang hanya killing time, ya, hanya membunuh waktu, hanya mengisi waktu, itu kamusnya tidak ada dalam Islam killing time. Ya. Koko kongko killing time Gimana rumusnya begitu? Kalau punya waktu silahkan baca Quran. Silahkan berzikir kalau punya waktu. Ya, silahkan pergi silaturahmi kepada orang yang tidak pernah kita datangi. Itu namanya memanfaatkan waktu, bukan membunuh waktu. Kok waktu disalahkan sampai dibunuh? Ya, di mana letak logikanya? Sementara waktu itu hal, hal yang paling berharga. Ya. Coba tanya sama orang yang paling sibuk. Wah dia bilang, waduh saya libur sehari aja begitu berharganya bagi saya. Waktu itu begitu berharga. Kenapa kita harus bunuh waktu itu? Ya, dengan dengan mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Nah, jadi ini empat ya bekerja, yang bermanfaat. Yang kelima bekerja rapi. Nah, bekerja rapi. Ini Al-Quran surat As-Saff A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam barisan yang teratur, soft dalam soft. Ya, sholat kita juga sholat dalam soft dalam barisan. Kaanahum seperti apa barisan itu? Kaanahum bunyanun marsus. Seperti bangunan yang kokoh ya bunian bunyan itu bangunan yang kokoh nah, ya seperti itulah hendaknya kita bekerja bekerjanya rapi ya ada pembagian tugas dan sesama tugas tadi sesama divisi sesama departemen itu harus saling melengkapi itu namanya bangunan bangunan itu ada airnya para jemaah sekalian ada semennya ya ada pasirnya. Tetapi mereka mengatakan air tidak lebih penting daripada semen. Semen tidak lebih penting daripada pasir. Semuanya penting. Ketika semuanya penting, kemudian di, diatur dalam komposisi yang pas, maka jadi lebih bangunan yang kokoh, yang susah untuk ditembus. Begitulah dalam kita bekerja juga. Satu kantor, ya kita harus saling menutupi. Begitu kita bicara keluar, kita harus menutupi kawan-kawan kita. Kita kita tutupi aib kawan kita di kantor. Kalau kita bicara tua, tapi begitu kita bicara beda, kita silakan saling koreksi. Ya, silakan saling memberitahu, saling menasehati. Itu di dalam. Ya. Nah, ini adalah bekerja yang rapi. Ya. Jangan di dalam gotok-gotokan disebarin keluar. Ya. Jadi orang jadinya apa? Jadinya ah, gimana itu? Ya, kok aib sendiri diceritakan keluar. Gitu. Nah ini adalah prinsip bekerja yang rapi kita harus saling nasihat menasehati. Nah yang keenam adalah bekerja well managed. Ya. Ini bukan hadis, bukan ayat Al-Quran, tapi ini merupakan perkataan Ali bin Abi Thalib di mana beliau menyebutkan al-haqqu bila nizamin yaglibuhul batil bin nizamin. Ya. Kebenaran yang tidak termanage dengan baik, ya, yang tidak tertata dengan rapi, kadang kadangkala bisa dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir dengan baik. Ya. Batil dia, ya. tapi diorganisir di, di manage dengan baik. Ya. Nah itu terkadang bisa mengalahkan kebenaran, tapi yang tidak di manage asal-asalan. Nah, ini lah bagaimana kita bekerja itu harus dengan well managed, harus dengan nizam. Ada ada tidak ilmunya? Ada ilmunya, Pak. Kalau di dalam apa kurikulum master management itu banyak dibahas ilmunya. Ada human resource management ilmu tentang bagaimana mengatur orang. Ada marketing management ilmu bagaimana mengatur pemasaran. Ada operation management ada financial management, banyak ilmunya. Hanya untuk bagaimana kita bekerja well manage. Dan itu harus harus belajar. Ya. Nah, ini sambil juga saya mengajak para kawan-kawan sekalian yang masih S1 misalnya, ayo terus S2. Ayo kita ambil sekolah, bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk bagaimana kita mengetahui ilmunya dan kita bekerja lebih baik lagi. Eh, tadi. Yang sudah S2, Anda S3. Untuk apa S3? Saya akan bekerja. Jangan, ber, jangan berpikir sekarang. Berpikir nanti. Ya, berpikir nanti. Memang sekarang belum belum dibutuhkan untuk karyawan di kantor seorang dokter. Tapi zaman berubah terus. Harus semangat terus dalam mencari ilmu. Ya. Ini saya sekaligus mengimbau kepada kawan-kawan sekalian yang belum S2, segera S2, yang belum S3 tapi sudah S2, segera ambil S3. Niatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam rangka inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niatkan mencari ilmu juga demi Allah. Siapa tahu ketika kita mencari ilmu kita meninggal dunia. Allah ridha, Allah senang. Allah ambil kita, Allah taruhkan di di surga. Ya. Siapa tahu kita kita berangkat kerja, niat kita yang bagus dari rumah, Allah senang. Allah ambil kita, taruhkan di tempatnya. Kita tidak mungkin masuk surga karena amal-amal kita. Kita masuk surga karena Allah ridho kepada kita. Karena Allah sayang kepada kita. Dan kita niatkan kita bekerja itu untuk bagaimana supaya Allah ridho dan sayang kepada kita. Nah, ini detailnya ada di dalam buku saya tadi yang dijelaskan uh, sama Ustaz Panca 15 Tausiah Ekonomi Islam. Ini buku baru Bapak Ibu sekalian baru semingguan terbitnya. Ini berisi tentang tausiah-tausiah ekonomi Islam. Ada 15. Nanti bisa dibaca dan kemudian bisa ditausiahkan di kompleknya masing-masing. Ya. Ya, jadi siapa saja bisa mentausiahkan di masjidnya tentang ekonomi Islam ini. Ada sumbernya. Kalau ingin memperdalam ada email saya di situ boleh email saya. Tetapi untuk garis besar itu saya sudah cantumkan semua di sini tentang bagaimana ekonomi Islam itu bekerja. Di antaranya adalah bagaimana kita bekerja bila, bagaimana kita mencari rezeki, bagaimana fungsi harta dalam kehidupan kita dan lain sebagainya. Ya. Nah, inilah mungkin uh, sekedar apa kausiah kita ya karena waktunya terbatas. Ya, saya masih ada tujuh menit untuk forum pertapa pertanyaan. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya ya tentang materi kita tadi. Tapi saya tadi sangat saya, saya apa sangat brief saja, sangat cepat saja karena kita tidak punya waktu yang banyak. Ya. Mungkin bisa dibaca lebih detail dalam apa bukunya kalau ingin lebih punya apa, pemahaman yang lebih yang lebih baik. Ya. Demikian ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Eh, silakan. silakan. Ustaz bilang kalau ada pertanyaan dapat bukunya gitu. <laughs> Kalau para jamaah sekalian atau dari ibu-ibu ada pertanyaan ibu-ibu silakan bapak-bapak atau mau kasih komentar juga boleh silakan ya silakan salam namanya Mas Teguh ya Assalamualaikum Ustaz di kantor saya saya bagian perizinan ada salah satu bos saya yang eh, apa ya melanggar sesuatu yang tidak benar gitu mas Ustaz artinya menyuruh kita pokoknya ini harus jadi apapun caranya gitu Nah, bagaimana pendapat uh, eh, Ustaz tentang mengenai ini? Gitu. Nah, <laughs> karena, kalau tidak dengan cara itu tidak bisa Ustaz gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mas Gugum ya. Ini <clears throat> ini sebenarnya uh, bukan rahasia umum ini ya. Di kantor-kantor kantor apapun itu selalu saja terjadi ya. Ada pimpinan yang malah menyuruh kita gitu ya untuk berbuat yang tidak benar. Nah, ini kita harus me mengatakan yang sebenarnya tapi caranya yang elok. Caranya yang baik. Ya. Nah, bisa kita bisa jelaskan eh, Pak eh, ini kalau kita kerjakan juga seperti ini nanti kita tidak ada keberkahan. Nah, karena variabel berkah itu hari ini nggak ada, Pak tidak masuk dalam kamus bisnis variabel berkah itu tidak masuk yang masuk profit ya loss return on investment <laughs> ya return on equity ya return on asset itu yang masuk pak kamus kamus bisnis sekarang variabel berkah itu nggak masuk jadi nggak nggak pernah orang itu ya coba coba tawarkan pak apakah apa nggak berkah pada pak usaha kita Kalau dia masih suka begini-begini ini ya sudah. Dulu saya juga pernah seperti itu ya eh, di satu proyek, ya, proyeknya proyek luar, proyek luar negeri. Eh, kebetulan saya sebagai manajer ketika itu dan eh, atasannya itu menyuruh untuk membuat semacam apa namanya laporan fiktif. Ya, ya, ya kita katakan tidak bisa gitu ya tidak bisa nah, jadi inilah berat mas teguh ya tapi coba coba perlahan ya perlahan tapi dengan cara yang elok cara yang baik karena sesuatu kebenaran kita, kita sampaikan dengan cara yang tidak baik mental duluan ya bahkan nanti yang muncul adalah kemarahan ya tapi sampaikan dengan cara yang baik ya katakan apa tidak berkah nanti karena kita bisnis itu bicaranya jangka panjang. Ya, bisnis tidak bicara jangka pendek, Bapak. Bisnis bicaranya jangka panjang, sama dengan hidup kita. Kalau hidup kita kita kita sekarang dapat rezeki dari yang macam-macam, jangka panjang kita gimana? Berkah nggak umur kita? Ya. Siapa yang tahu kita meninggal umur berapa? Nggak ada yang tahu. Itu berkah umur kita? Sampai sini. Ya. Jadi cobalah berusaha mencari apa pekerjaan apa mencari e, maisha ya ataupun nafkah dari pekerjaan-pekerjaan yang halal ya coba kita kita cegah perbuatan-perbuatan yang tidak halal itu dengan semampu kita semampu kita tapi ya nah semampu kita kalau sudah kita sudah tidak tidak, tidak mampu lagi ya, <laughs> itu itu lain cerita ya. baik itu mas teguh lagi yang lain sampai jam satu. Ya, wah oh, ini ini hadiah katanya. Mas teguh sih mas teguh. Ini Mas Prapanca mau kasih hadiahnya Demikian kalau tidak ada lagi kita tutup dengan doa sumberan majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.